Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin fa minallah." Nikmat apapun yang kalian dapati, yang kalian rasakan semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. La bihawlina wa la biquwwatina bukan karena kekuatan kita, kemampuan kita, kepandaian kita, melainkan senantiasa eh, semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang diantara nikmat tersebut yang Allah berikan kepada kita adalah liqauna fi hadha al-makan al-mubarak insyaallah di tempat ini yang semoga Allah berkahi di salah satu rumah jadi rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka tawasi bil haq wa tawasi bis sabr. Maka mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini menjadi sebab kita menjadi manusia atau seorang muslim yang paham dan mengerti dengan agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. dan mudah-mudahan menjadi sebab kita menjadi orang-orang yang terpilih nah untuk mendapatkan kebaikan untuk mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, maka Allah pahamkan orang tersebut dengan agamanya. Kaum muslimin yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita dengarkan tadi beberapa penyampaian dan nasihat dari asatidah mulai dari Ustazuna Al-Ustaz Abdurrahman Mubarak Hafizahullah Ta'ala Al-Ustaz Abdul Malik Hafizahullah Ta'ala dan yang lainnya dan seterusnya yang mana nasihat dan bimbingan mereka naam sebenarnya di pertemuan kali ini telah mencukupi dan di sini Ana hanya sekedar menambahkan beberapa kaidah dan kita saling naam berbagi faidah satu dengan yang lainnya. Bukan berarti yang duduk di sini lebih berilmu dari yang duduk di bawah. Bukan berarti yang duduk di sini lebih bertakwa, lebih saleh daripada yang duduk di bawah. Hanya saja ini mimbar al istifada atau ya. yastafid ba'duna ba'dha min bab saling mengambil faedah antara satu dengan yang lainnya. Nah, anak dengan antum tidak ada bedanya. Ikhwah biasa yang kita saling memberikan faedah satu dengan yang lainnya. Nah, ikhwan rahimani wa rahimakumullah. mempelajari kejelekan atau keburukan. Hada amrun matlub. Ini perkara yang dituntut. Apabila tujuannya dalam rangka agar supaya kita tidak terjatuh ke dalamnya. Agar kita tidak terjerumus ke dalamnya. Dikatakan oleh penyair Arab tushar la ولكن لتوكي ومن لم يعرف الشر يقع فيه aku mengetahui keburukan atau kejelekan dalam rangka agar supaya tidak terjatuh ke dalamnya aku mempelajari mengetahui mengenai keburukan agar supaya nanti tidak terjerumus ke dalamnya bukan untuk syar, bukan untuk melakukan kejelekan tersebut. Arab syarna li syar. Aku mengetahui kejelekan bukan untuk mengerjakan kejelekan. Walau yang ditawaki, tetapi untuk menjaga diri, memelihara diri supaya tidak terjerumus ke dalamnya. Karena orang yang tidak mengetahui keburukan atau kejelekan, maka dia rentan untuk terjatuh ke dalamnya sehingga dituntut kita mempelajari tentang kesyirikan tentang naam kekufuran dan seterusnya nah maka min galba termasuk dari bab ini atau pembahasan ini adalah kita mengetahui atau mengenali al firatul kelompok-kelompok yang sesat yang menyimpang dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala mengenali tentang kelompok-kelompok yang menyimpang dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala amrun matlu perkara yang dituntut agar supaya kita tidak terjatuh ke dalamnya tidak terseret, tidak terbawa oleh kelompok-kelompok yang menyimpang tersebut karena kelompok-kelompok tersebut Mereka semua mengaku berada di atas kebenaran. Mereka semua mengklaim bahwa mereka lah kelompok yang benar di atas al-haq. Nah, dengan sederet syubhat yang mereka miliki. Bahkan mereka berdalil dengan ayat dan hadis. Nah, maka seorang muslim atau muslimah yang ingin selamat dan terpelihara dari syubhat. Kelompok-kelompok yang menyimpang tersebut maka hendaknya dia mengetahui, mengenali nah kesesatan dan penyimpangan-penyimpangan mereka al kelompok-kelompok yang menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan kelompok-kelompok yang menyimpang sangatlah banyak. Nah, dan pembahasan kita pada siang hari ini Kalau yang tadi sebelum tur mungkin sempat disinggung tentang kelompok Nah syiah ya. Nah maka pada kesempatan kali ini Saya hanya sekedar memberikan sedikit faedah ya, Tentang Nah Al-Firqah al min al Khawarij kelompok sesat dari kalangan Khawarij. Mereka adalah salah satu naam kelompok yang menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mereka mengaku berada di atas al-haq. Mereka mengaku berada di atas kebenaran. Mereka berdalil dengan ayat dan hadis. Namun para ulama alaihim rahmatullah dari sejak zaman sahabat sampai tabi'in sampai sekarang mereka membongkar dan menjelaskan kesesatan-kesesatan mereka penyimpangan-penyimpangan kaum khawarij kelompok ini muncul pertama kali pada zaman sahabat radhiyallahu taala anhum muncul pada zaman sahabat radhiyallahu taala anhum. Dan kelompok ini adalah kelompok yang nah muncul pertama kali di dalam Islam. Dan kelompok ini telah diperingatkan oleh Rasulullah SAW kaum muslimin darinya. Kaum muslimin telah diingatkan dan diperingatkan oleh Rasulullah SAW Alaihi Wasallam dari bahaya kelompok ini. Kelompok yang sesat dan menyesatkan, mislul khawarij. Mereka muncul pada zaman sahabat radhiyallahu taala anhum. Sebagaimana diriwayatkan dalam Sunan Ad-Darimi dalam Sunan Ad-Dari rahimahullah taala beliau membawakan satu hadis yang mengupas tentang mereka atau menyinggung tentang mereka orang-orang Khawarij bagaimana awal dari penyimpangan mereka awal dari kesesatan mereka munculnya mereka di tengah-tengah kaum muslimin diriwayatkan oleh Al-Imam Darimi rahimahullahu taala nomor hadis 210 قال الإمام الدارمي رحمه الله تعالى أخبرنا الحكم ابن المبارك أخبرنا عمرو بن يحيى قال سمعت أبي يحدث عن أبيه قال كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود قبل صلاة الغداء فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد فجاءنا أبو موسى الأشعري فقال أخرج إليكم أبو عبد الرحمن بعد قلنا لا فجلس معنا حتى خرج فلما خرج قمنا إليه جميعا فقال له أبو موسى يا أبا عبد الرحمن إني رأيت في المسجد آنفا أمرا أنكرته walam ara walhamdulillah illa khaira Al-Imam Darimi rahimahullah taala meriwayatkan dari Al-Hakam Ibn Al-Mubarak kemudian dari Amr bin Yahya bahwasannya beliau mendengar bapaknya menyampaikan hadis kepadanya Allah mengatakan pun najlis ala babi Abdullah bin Mas'ud. Dulu kami duduk di depan pintu rumah Abdullah bin Mas'ud. Di depan seorang ulama, di depan pintu rumah ulama. <clears throat> Dan sahabat Abdullah bin Mas'ud salah seorang ulama besar. Pada masanya bahkan beliau min ahli tafsir dari ulama ahli tafsir yang sangat paham mengerti tentang tafsir mengerti kapan ayat diturunkan, di mana, sebabnya apa, kepada siapa, dan seterusnya. Dahulu kami pernah duduk-duduk di pintu rumah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu sebelum salat zuhur. Maka tiba-tiba dan kebiasaan kami menunggu beliau keluar dari rumah untuk menunaikan sholat setelah beliau keluar maka kami pun berjalan bersama beliau menuju masjid. Pada suatu ketika sahabat Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu beliau datang. Tengah-tengah sahabat yang lain sedang menunggu, sahabat Abu Musa al-Ash'ari datang. Dan bertanya, "Apakah Abu Abdurrahman telah keluar?" Maka orang-orang yang berada di pintu rumah sahabat Abdullah bin Mas'ud menjawablah, belum. Maka kami pun atau dia pun duduk bersama kami menunggu sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu keluar dari rumahnya untuk menunaikan sholat. Maka ketika Abdullah bin Mas'ud keluar, maka kami pun berdiri dan mengiringi beliau naam menuju ke masjid. Kemudian Abu Musa yang baru datang beliau mengatakan kepada Abdullah bin Mas'ud, "Wahai Abu Abdurrahman, ya Abu Abdurrahman, ini ra'aitu fil masjid anifan amran ankartuhu." Wahai Abu Abdurrahman, sesungguhnya aku melihat di masjid sesuatu yang aku ingkari, yang aku menganggapnya itu mungkar, yang aku menganggapnya itu jelek. Walau aru alhamdulillahi illa khairan. Tetapi na'am aku tidak melihat walhamdulillah kecuali kebaikan. Karena melakukan ibadah, mereka orang-orang di masjid melakukan ibadah. Qala Fanahu Abdullah bin Mas'ud kembali bertanya, apa itu yang terjadi di masjid? In ishta fasatarahu kalau engkau masih berumur panjang, wahai Abu Abdurrahman, maka engkau akan melihatnya. Ya, kalau sampai di masjid dan bertemu mereka, maka engkau akan melihatnya secara langsung. Maka Abu Musa mengatakan, "Ra'aitu fil masjid qauman hilaqan julusan yang yantaziruna sekolah. Aku melihat di masjid suatu kaum yang berhalaqah-halaqah bermajelis-majelis berkelompok-kelompok yang mereka sedang menunggu sholat sedang menunggu sholat fi halqatin rajulun wa fi aydihim pada setiap majelis tersebut setiap lingkaran tersebut ada seseorang nah ada seseorang yang di tangannya ada naam batu-batu kerikil yaitu pimpinan Naam majelis tersebut membawa batu-batu kerikil. fayakul kemudian pimpinan tersebut mengatakan kabbiru bertakbirlah 100 kali. fayukabirun mi'ah, maka mereka pun jamaah melakukan takbir 100 kali. fayakul halilu mi'ah, fayuhaliluna mi'ah. bertahlilah 100 kali kata pimpinannya maka mereka pun bertahlil sebanyak seratus kali sabbihu mi'ah fa yusabbihuna mi'ah bertasbihlah seratus kali mereka pun bertasbih seratus kali ini yang dilakukan orang-orang di dalam masjid nah sepintas mungkin orang jahil memandang ini bagus ya. ibadah pikir Nah, tapi Abu Musa Al-Asy'ari mengatakan amrun antarku. Itu perkara yang aku menganggapnya itu nah ada masalah ya. Ada yang ganjal. Ya. Ada yang ganjil atau mengganjal ya. karena belum pernah dilakukan oleh para sahabat Nabi alaihi alaihi radhiyallahu taala anhum sebelumnya Kemudian apa kata Abdullah bin Mas'ud? Famadza qultu salam? Apa yang kau katakan kepada mereka wahai Abu Musa? Ketika melihat mereka demikian di masjid. Qala maka beliau menjawab, "Ma qultu lahum syai'an intizar ra'yik wa intizar amri." Tidaklah aku mengatakan apapun kepada mereka. Diam. Sekedar bisa menyaksikan Aku tidak mengatakan apapun kepada mereka. Intizar ra'yik wa intizar amri karena menunggu. Nah, apa pendapatmu? Ya. Apa perintahmu? menunggu orang yang lebih berilmu. Menunggu keputusan orang yang lebih ahli dan ini pelajaran bagi kita. Untuk kita tidak gegabah ya, mendahului naam para ulama dalam suatu perkara, terlebih dalam perkara-perkara nazilah, perkara-perkara yang kontemporer. Dan ini perkara yang baru. Dilihat oleh Abu Musa di dalam masjid amalan seperti ini. Maka beliau menunggu orang yang lebih berilmu. Ya. Apa keputusannya? Apa pendapatnya? Ini pelajaran adab bagi kita. Aku tidak mengatakan apapun kepada mereka karena menunggu pendapatmu, keputusanmu wahai Abdullah bin Mas'ud. Karena beliau sahabat yang dimuliakan oleh sahabat yang lainnya. Yang dituakan oleh sahabat yang lainnya karena keilmuan beliau radhiyallahu taala anhu. Kemudian Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Afala amartahum an ya'uddu sayyi'atihim?" Tidakkah engkau perintahkan kepada mereka untuk menghitung-hitung kesalahan mereka? Waduminta lahum alla min hasanatihim. Sehingga engkau jamin mereka tidak akan sia-sia kebaikan mereka. Kalau mereka menghitung-hitung kesalahan mereka. Semua mabok mabaina nama. Kemudian beliau berlalu ya, ranjak menuju masjid dan kami pun mengikuti beliau. Hatta ada halqatan min tilkal hilaq fawaqafa alaihim. Ketika sampai eh, beliau mendatangi majlis-majlis atau kumpulan-kumpulan yang ada di masjid tersebut Kemudian beliau berdiri di hadapan mereka. Dan beliau mengatakan, "Ma hadzalladzi arakum tasna'un?" Apa ini? Ya. Yang nah aku lihat kalian ini. Amalan apa ini yang aku lihat dari kalian? Qalu ya Aba Abdurrahman, hasan na'uddu bihi takbir wa tahlil wa tasbih. Wahai Abu Abdurrahman, ini hanya kerikil batu-batu yang kami menghitung dengan batu-batu ini menghitung takbir, menghitung tahlil, menghitung tasbih. Ini dalam rangka ibadah jawaban mereka. Apa kata Abdullah bin Mas'ud mendengar jawaban ini? Beliau mengatakan fa'uddu sayyi'atikum fa ana dhaminun an la yadhi'a min hasanatikum syai'. Hitunglah kesalahan-kesalahan kalian, ya. maka aku menjamin tidak akan sia-sia kebaikan-kebaikan kalian sedikit pun. Hitung kesalahan-kesalahan kalian. Nah, tinggalkan yang seperti ini, ya. yang tidak ada contohnya. Nah, dari pendahulunya Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Kemudian beliau mengatakan, Waikakum ya umat Muhammad. Selakalah wahai umat Muhammad. Ma'asyru ahalakatakum. Betapa cepatnya kebinasaan kalian. Ya. Ini firqah khawarij. Firqah yang pertama kali muncul pada zaman sahabat. Betapa cepatnya. Naam, halakatakum Kebinasaan kalian. Haulai sahabatu Nabi sallallahu alaihi wasallam Mereka para sahabat Nabi masih banyak. Kok kalian sudah nah, menyimpang? Para sahabat Nabi masih banyak. Tetapi sudah ada kelompok yang menyimpang. Ya. Maka kita nah, bisa membayangkan zaman sekarang yang jauh dari zaman sahabat, jauh dari zaman tabi'in, tabi tabi'in. Dan zaman sekarang, zaman yang penuh agadi kedustaan-kedustaan, wadolalat, kesesatan-kesesatan. Semakin banyak lagi kesesatan. Pada zaman sahabat saja, para sahabat Nabi masih hidup, masih banyak, sudah muncul kesesatan. Apalagi zaman sekarang, yang jauh dari zaman generasi terbaik sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Mereka para sahabat Nabi masih hidup, masih banyak. hadhihi thiyabuhu lam tabla. Dan ini baju Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Belum usang. Wa aniyatuhu lam tuksar. Dan bejana-bejaninya belum rusak, belum pecah. Masih dekat dengan zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masih hidup banyak para sahabat tetapi ma asro'aha Betapa cepatnya ke kebinasaan kalian. Waladhi nafsi biyadi innakum la'ala millatin ya ahda min millati Muhammad Wasallam Ditantang oleh Abdullah bin Mas'ud. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Itu demi Allah kata Abdullah bin Mas'ud. Apakah kalian berada di atas ajaran yang lebih lurus daripada ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau kalian sedang membuka pintu-pintu kesesatan ini tantangan Abdullah bin Mas'ud ya, kepada orang-orang Khawarij ketika itu Apakah kalian berada di atas ajaran yang lebih lurus daripada ajaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Kalau mereka menjawab iya lebih lurus dari ajaran Nabi, maka jelas kesesuaian mereka. Nah, ataukah kalian membuka pintu-pintu kesesatan? Dan inilah jawaban yang kedua lah. Nah, ya juga cocok nah untuk mereka mereka sebenarnya sedang membuka pintu-pintu kesesatan dengan dalih istiqsan, dengan dalih anggapan baik anggapan ini baik dan inilah pintu yang menjatuhkan mereka ke dalam kesesatan istihsanat, anggapan-anggapan baik, perkiraan, dugaan baik. Oh yang begini baik, oh itu baik. Jadi menimbang naam perkara-perkara agama dengan akalnya, dengan pendapatnya, sehingga yang terjadi apa yang terjadi. Sejak zaman sahabat muncul kelompok sesat ini karena istihsanat tadi. Nah, anggapan-anggapan baik menurut akalnya mereka tidak menimbangnya dengan Alkitab wa Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat tetapi mereka menimbang dengan akal-akal mereka rokyu-rokyu mereka kemudian ketika mereka ditanya dengan pertanyaan ini apakah kalian berada di atas ajaran yang lebih lurus daripada ajaran Muhammad atau kalian sedang membuka pintu-pintu kesesatan kalau mereka menjawab, Wallahi ya Abu Abdurrahman, ma'aradna ilal khair. Wahai Abu Abdurrahman, kami tidak menginginkan kecuali kebaikan. Kalimat indah, kami nggak ingin kecuali kebaikan. Ini jawaban mereka. Mereka menimbang kebaikan dengan rokyu-rokyu mereka, akal pikiran mereka, maka apa jawaban Abdullah bin Mas'ud ketika mereka menjawab, Wahai Abu Abdurrahman, kami tidak menginginkan kecuali kebaikan. Maka kata Abdullah bin Mas'ud, Wa kam min muridinil khair lam yusila. Berapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tetapi dia tidak mendapatkannya. Berapa banyak orang yang ingin kebaikan tapi nah tidak mendapatkannya. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haddatsana. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau telah menyampaikan hadis kepada kami. Anna qauman yaqra'una al-Qur'ana la yajawizu. Tes. Tes bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim e, bagi pemilik mobil CRV warna putih nomor polisi B369 KJL menghalangi mobil yang mau keluar mohon dirapikan kita lanjutkan Kata Abdullah bin Mas'ud, sesungguhnya Rasulullah SAW telah menyampaikan hadis kepada kami. Inna qauman yaqra'una al-Qur'ana la yajawizu tarakiyahum. Sesungguhnya akan ada satu kaum yang mereka membaca Al-Qur'an andai dalam Al-Qur'an la yajawizu tarakiyahum tetapi tidak melewati kerongkongan mereka. Wa aimullah ma'adri la'alla aktaruhum minkum dan demi Allah aku nggak tahu bisa jadi mayoritas kaum itu adalah kalian kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala Thumma tawalla anhum kemudian Abdullah bin Mas'ud nam berpaling dari mereka meninggalkan mereka nah kemudian faqala Amr bin Salamah berkata Amr bin Salamah ra'ayna 'amata ulaikal hilab yut'imuna yawman nahrawan ma'al khawarij Aku melihat kata Amr bin Salamah mayoritas mereka itu yang dulu di majelis-majelis itu ya, yang diperingatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu mayoritas mereka memerangi kami pada perang Nahrawan bersama Khawarij mereka bergabung bersama Khawarij Nah, yang memerangi para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu. Kita bisa melihat bagaimana awal penyimpangan mereka. Orang-orang Khawarij. Ya. Nah, yang dimana suatu penyimpangan, suatu dosa akan dihukum dengan dosa yang berikutnya. wa fi qulubihim marad wa fi qulubihim marad fazadahumullahu Allah berfirman tentang orang-orang munafik dalam hati-hati mereka terdapat penyakit dan Allah tambah penyakit sebagai hukuman ya karena dosa-dosa mereka ya dan diantara hukuman dari sebuah dosa adalah dosa yang berikutnya dan demikian orang-orang khawarij dengan penyimpangan-penyimpangan dan kesesatan-kesesatan mereka ya, maka nah merambat ke penyimpangan-penyimpangan yang berikutnya nah sehingga berbagai macam penyimpangan dan kesesatan ya, yang muncul dari orang-orang khawarij dulunya masih sekedar penyimpangan dalam fikir ibadah dan demikian seterusnya Kemudian al ya dihukum dengan dosa yang setelahnya. Muncul penyimpangan-penyimpangan yang lebih parah, ya, yang lebih dahsyat dari itu semua. Seperti yang sekarang kita rasakan. Dari kelompok-kelompok Naam yang mengaku mereka mujahidun mengaku ahli jihad ya dari kelompok Al-Qaeda kemudian juga Jabhatun Nusrah ya nah jamaah jihad dan yang lainnya dari kelompok-kelompok yang mengaku ahli jihad mujahidun fisabilillah ya nah mereka semua naam adalah nenek moyangnya kembali kepada khawarij yang dulu muncul pada zaman sahabat radhiyallahu taala anhu. Kerusakan yang sangat besar yang mereka timbulkan dengan berbagai macam penyimpangan dan kesesatan diakibatkan karena hukuman dosa dosa yang mereka lakukan dihukum dengan dosa yang berikutnya penyimpangan yang berikutnya kesesatan yang berikutnya sehingga bila kita meneliti penyimpangan dan kesesatan mereka sungguh sangat banyak. Di antaranya yang kita saksikan pada zaman sekarang, yang mereka menghalalkan berbagai macam cara, ya, menghalalkan darah-darah kaum muslimin, nah menghalalkan harta-harta kaum muslimin, dan penyimpangan-penyimpangan yang lain. Di antara penyimpangan mereka yang sedikit pada pertemuan kali ini kita singgung, ya, yang tentunya banyak penyimpangannya. Di antara penyimpangan mereka adalah dalam hal tekfir, dalam hal naam pengkafiran. Mereka sangat mudah untuk mengkafirkan kaum muslimin. Mudah untuk mengkafirkan kaum muslimin, kaum mukminin. Bahkan yang bukan dari kelompok mereka dianggap sebagai kufar, sebagai orang-orang kafir. Dianggap sebagai orang-orang kafir. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan, man qadhafa musliman bi kufrin fahuwa kaqatlih barang siapa yang dia menuduh seorang muslim dengan ketakiran menuduh muslim itu kafir ya, maka itu kaqatlih maka itu seperti membunuhnya seperti membunuh seorang muslim dan membunuh seorang muslim ini merupakan bentuk kekufuran Sibabul muslim fusuk wa qitaluhu kufrun. Mencela seorang muslim kefasikan dan membunuhnya adalah kekufuran. Bisa kufur kecil, bisa kufur besar tergantung naam baik apa yang dia yakini dari perbuatan membunuh seorang muslim tersebut. Ini diantara penyimpangan mereka gampang mengkafirkan kaum muslimin pada setiap zaman. Hatta pada zaman sahabat mereka mengkafirkan para sahabat. Mengkafirkan sahabat Ali, sahabat Muawiyah, mengkafirkan para tabi'in dan setelahnya sampai zaman sekarang. Orang-orang Khawarij yang hidup pada zaman sekarang pun mengkafirkan kaum muslimin. Kemudian bertolak dari pengkafiran terhadap kaum muslimin maka mereka pun menghalalkan harta-harta kaum muslimin Gak heran kalau terjadi penjarahan perampokan nah dan seterusnya yang dilakukan ketika ditangkap ya, ketahuan oleh jaringan mereka jaringan kelompok yang mengaku mujahidun ahli jihad di jalan Allah mereka menghalalkan harta-harta kaum muslimin bahkan menganggapnya sebagai harta fei, Nah, harta rampasan yang halal. Nasallallahu alaihi wa afiyah. Tidak cukup sampai di situ. Tidak tidak hanya menjarah dan merampas harta-harta kaum muslimin, mereka pun menghalalkan darah-darah kaum muslimin. Mereka menghalalkan naam darah-darah kaum muslimin bertolak dari tadi pengkafiran kaum muslimin. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adzaban 'azima. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah jahannam, mereka kekal di dalamnya. Allah murka kepadanya dan Allah laknat mereka dan bagi mereka azab yang besar, azab yang pedih. Nah, ini diantara kesesatan mereka dari pengkafiran kaum muslimin kemudian menghalalkan darah-darah harta kaum muslimin kemudian darah-darah kaum muslimin sampai-sampai mereka meninggalkan nah ahlul awsan dan membunuh ahlul iman Sebagaimana yang Rasulullah SAW menggambarkan tentang mereka dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW mengatakan yaktuluna ahli Islam wa ahli al awthan. Mereka membiarkan, eh, mereka membunuh ahli iman, ahli Islam, kaum muslimin dan membiarkan para penyembah berhala. Membiarkan para kaum musyrikun. ahli iman ini yang mereka bunuh, yang mereka cari, yang mereka incar tetapi para penyembah berhala ya kaum musyrikun mereka biarkan terbukti ya, bom yang terjadi ada yang di masjid ya, ada yang di tempat-tempat kaum muslimin di Saudi terjadi bom di masjid di Kuwait terjadi bom di masjid di Cirebon juga terjadi bom di masjid ya. Nas'alullah salam wal afiyah menghalalkan darah-darah kaum muslimin dan mereka meninggalkan para penyembah kuburan, penyembah berhala. Ya. Dibiarkan aman. Ini diantara kesesatan dan penyimpangan khawarij. Ya. Salah satu kelompok yang menyimpang dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan sampai batasan ya, penyimpangan mereka itu nah sebagian mereka pada zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu murtad keluar dari Islam. Sebagian mereka murtad keluar terang-terangan dari dari agama Islam. Ini merupakan penyimpangan yang sangat besar. Dari dosa tadi ke dosa berikutnya, penyimpangan berikutnya, penyimpangan berikutnya sampai keluar dari Islam. Nasallallahu salamat wal afiyah. Dan masih banyak penyimpangan-penyimpangan yang lainnya menghalalkan orang-orang kafir secara umum, ya. menghalalkan darah-darah orang kafir secara umum, baik kafir dhimmi, kafir mu'ahad musta'man ya. dihalalkan darah-darahnya oleh mereka orang-orang khawarij sehingga nanam dengan apa yang mereka lakukan tercorenglah nama Islam jeleklah Islam kitalah yang menanggung nah akibatnya jeleknya nah maka oleh karena itu ketika kita telah mengetahui kesesatan dan penyimpangan mereka yang tadi telah kita sebutkan sebagiannya dan sebagian yang lain masih banyak lagi ya yang bisa mendengar dalam eh, ceramah-ceramah uh, kita dalam daurah-daurah mereka atau dalam uh, taujihat, taujihat dan tausiah-tausiah mereka, kajian-kajian mereka dari kesesatan-kesesatan mereka yang sangat banyak ya. Nah, baik secara mujmal, secara umum atau secara rinci bisa antum dengar dari kajian-kajian mereka dan apa yang saya sampaikan ini hanya sekedar sebagian. Nah, se nah anu, sekelumit dari penyimpangan dan kesesatan mereka yang nyata dan jelas. Maka kemudian yang terakhir ketika telah kita ketahui penyimpangan dan kesesatan mereka dan kita ketahui bahaya yang mengancam kepada kita bahaya yang disebabkan karena ulah mereka dan juga bahaya kita tidak aman ya dari terkena syubhat mereka ya, maka wajib bagi kita untuk melindungi diri-diri kita wajib bagi kita untuk melindungi diri-diri kita dan keluarga kita ya ayuhaladina amanuku qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari neraka. Nah, yang bahan bakarnya manusia dan batu. Jaga diri-diri kita, pelihara diri-diri kita dan juga keluarga kita, anak istri kita, kerabat kita. Nah, dari bahaya yang mengancam bahaya-bahaya kewaris dan kelompok-kelompok sesat yang lainnya. Dengan apa kita menjaga diri diri kita? Nah, bitta'allum dengan kita belajar, banyak ngaji, banyak taklim, banyak menghadiri majelis-majelis ilmu. Jangan malas ya, dalam menghadiri majelis-majelis ilmu. Nah, bukan waktunya untuk malas, bukan waktunya untuk santai, ya, bukan waktunya untuk berleha-leha, musuh di depan mata, merajalela, meradang dengan berbagai macam ngam senjata mereka ya. dan taktik serta ngam ulah mereka yang nyata di depan mata kita. Maka bagaimana bisa kita lalai, santai, leha-leha? Ya? Maka istahidu, ditalabil ilmi. Bersungguh-sungguhlah dalam belajar bersungguh-sungguh dalam mengaji, menghadiri kajian-kajian. Nah, ilmiah dari kajian-kajian asatidah kita. Semangat, ya. Nah, jangan bermalas-malasan. Bersungguh-sungguh dan saling mengingatkan satu dengan yang lainnya. Saling mengingatkan satu dengan yang lainnya. Si fulan gak hadir taklim, ingatkan. SMS, telepon, diingatkan. Nah, tafakat ba'duna ba'do, kita merasa kehilangan satu dengan yang lainnya. Kenapa si pulang gak taklim? Kenapa si pulang gak hadir? Ya? Kita merasa kehilangan. Kita sayang cinta kepada teman kita. Ya? Nah, maka ingatkan teman kita untuk menghadiri majelis-majelis ilmu. Ingatkan teman-teman kita untuk bertalabul ilmi. Yang insya Allah, nah, dengan ilmu maka kita akan terpelihara, terjaga dari syubhat-syubhat yang datang dari kelompok-kelompok yang menyimpang tersebut. Nah, baik khawarij, syiah atau yang lainnya. Nah, dengan ilmu yang diamalkan maka kita akan berjaga dari berbagai macam bahaya-bahaya yang mengancam diri kita dan juga keluarga-keluarga kita. Demikian pula keluarga kita ajari tentang ilmu agama, tentang akidah yang benar, manhaj yang benar. Ya, antar ke majelis-majelis ilmu, antar ke majelis-majelis taklim, antar ke sekolah-sekolah ahli sunnah, ya, pondok-pondok ya, ahli sunnah. Nah, anak-anak kita yang merupakan penerus kita. Nah, sebagai bentuk menjaga diri kita dan juga keluarga kita dari siksa Allah Subhanahu wa taala dan juga sebagai nah bentuk menjalankan dan menunaikan amanah yang Allah Subhanahu wa taala pikulkan kepada kita. Nah, akhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Nah, demikian sedikit faidah yang bisa kami sampaikan pada siang hari ini. Nah, karena di sini sudah ada uh, tulisan nah bahwasannya sesi ketiga cukup sampai jam 1 dan ini sudah lewat 10 menit. Nah, wa ala tafwil dan kami mohon maaf atas uh, sisa waktu apa tambahan waktu yang nah 10 menit ini yang mudah-mudahan yang sedikit ini sebagai tambahan faedah atau mengulang faedah ya. nah mengulang-ulang faedah mengulang-ulang ilmu yang sedikit ini mudah-mudahan menjadi kebaikan dalam diri pembicara dan juga dalam nah diri para pendengarnya dan mudah-mudahan juga bermanfaat bagi kaum muslimin yang mendengarnya Nah barakallahu fikum dan pembahasan yang seperti ini mestinya nah membutuhkan waktu yang luas banyak ya sehingga untuk nah pembahasan-pembahasan lebih lanjut, lebih luas, lebih rinci antum bisa mendengarkan kajian-kajian atau rekaman-rekaman tiga kita dari gaurah-gaurah mereka dan taklim-taklim mereka dan insya Allah nah mereka para asatidah yang memiliki juhud yang besar nah untuk menjelaskan kesesatan kelompok-kelompok nah yang sesat ya nah kita patut mensyukuri ya berterima kasih kepada mereka para asatidah yang nah mereka meluangkan waktu untuk hal yang demikian Nah, adapun yang Anda sampaikan pada pertemuan kali ini sekedar mengulang Pak faedah Nah, yang sedikit ini mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين